warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwata illa billahi amma Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah azza wa jalla Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Insyaallah taala kita akan masuki bab yang ke-12 yaitu babun minasyirki an nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Bab penjelasan bahwa termasuk perbuatan syirik adalah bernazar untuk selain Allah tabaraka wa taala. Di dalam bab ini penulis menyebutkan tiga dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yufuna bin nadri." Mereka menunaikan nazar. Surat Al-Insan ayat ke-7. Siapa mereka yang dimaksudkan di sini? Yaitu al-abrar. Orang-orang baik yang Allah akan masukkan ke dalam surga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka yang terpuji yaitu menunaikan nazar. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa bernazar itu adalah sebuah ibadah. Karena Allah telah memuji orang yang mengamalkannya. Maka Apabila kita telah pahami nazar itu adalah ibadah, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan nazar? Menurut bahasa, nazar itu artinya al-ijab, mewajibkan. Itu arti nazar menurut bahasa. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan nazar adalah aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'ziman lil manzurilah orang yang bernazar adalah yang mewajibkan atas dirinya satu amalan yang tidak diwajibkan atasnya di dalam syariat demi untuk mengagungkan zat yang ditujukan nazarnya tersebut orang yang mewajibkan satu amalan atas dirinya yang sebenarnya di dalam syariat tidak diwajibkan demi untuk mengagungkan zat yang dia tujukan nazarnya tersebut. Misalkan berpuasa tiga hari. Sebenarnya tidak wajib baginya berpuasa tiga hari. Tapi dia bernazar untuk melakukan puasa tersebut karena Allah. Melakukan puasa tiga hari di bulan ini misalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang tadinya tidak diwajibkan kepadanya tersebut menjadi wajib ketika dia sudah bernazar demi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ulama menjelaskan nazar itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan nazar mutlak dan ada nazar muqayyad. Nazar mutlak artinya dia bernazar tanpa adanya harapan untuk mendapatkan balasan tertentu di dunia ini. Misalkan seperti tadi, saya bernazar karena Allah untuk berpuasa tiga hari di bulan ini maka kalau dia sudah bernazar menjadi wajib atasnya. Walaupun tidak wajib karena dia sudah bernazar maka menjadi wajib. Ya. Dan Allah di dalam ayat ini memuji orang yang menunaikan nazarnya. Berarti itu adalah ibadah sehingga tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua disebut nazar muqayyad. Artinya, seseorang bernazar karena mengharapkan satu balasan di dalam kehidupan dunia ini. Contohnya, orang yang sedang menghadapi ujian sekolah atau ujian tes masuk kerja. Kemudian dia bernazar, kalau saya lulus, saya akan berpuasa selama satu bulan misalkan atau saya akan bersedekah karena Allah. Jadi dia bernazar karena ada satu keinginan dan harapan. Maka jemaah sekalian, apabila nazarnya karena satu keinginan seperti ini, maka ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya bernazar untuk mendapatkan satu balasan di dunia tidak akan mendatangkan kebaikan. Hanyalah nazar tersebut kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Iya. Jadi kalau mau bersedekah, sedekah saja. Jangan bernazar kalau lulus baru akan bersedekah. Berarti bakhil. Dia tidak bersedekah kecuali ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata para ulama itu mengandung prasangka buruk kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah tidak akan mengabulkan keinginannya kecuali dia menjanji, menjanjikan sesuatu. Dia menjanjikan dia akan melakukan satu amalan ketaatan. ya. Jadi itu mengandung prasangka buruk kepada Allah dan juga jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Enggak bisa merubah takdir. Enggak bisa merubah takdir. Jadi jangan disangka kalau kita bernazar maka takdir akan berubah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan an-nadhru la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruhu. Nazar itu tidak bisa menyegerakan sesuatu, tidak bisa pula mengakhirkannya. Tidak bisa menyegerakan satu kebaikan, tidak bisa menunda satu keburukan. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Nabi SAW menegaskan lagi, dan hanyalah nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya, jadi pada asalnya kalau nazarnya demi untuk mendapatkan sesuatu, ini hukumnya makruh. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, maka wajib dia tunaikan. Wajib dia tunaikan. Kalau sudah terlanjur bernazar, wajib untuk ditunaikan. Iya. Jadi kesimpulannya, secara umum nazar itu adalah ibadah sehingga tidak boleh seseorang beribadah atau mempersembahkan nazarnya untuk selain Allah. Ya misalkan dia mengatakan demi wali fulan di kubur ini kalau saya selamat dalam perjalanan nanti maka saya akan berpuasa tiga hari. Ini contoh nazar yang syirik untuk mengagungkan selain Allah. Iya, nazar itu adalah ibadah. Sehingga siapa yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk kategori syirik besar. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Dan apapun nafkah yang kalian nafkahkan atau sedekah yang kalian nafkahkan atau nazar yang kalian nazarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya surat Al-Baqarah ayat 270 Jemaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan bahwa nazar itu adalah ibadah dari dua sisi. Pertama, Allah sebutkan bersama dengan sedekah. Sedekah adalah ibadah, bernazar disebutkan bersama dengan sedekah, menunjukkan nazar itu juga ibadah sama dengan pernah kita bahas tentang menyembelih disebutkan bersama dengan solat menunjukkan bahwa menyembelih itu juga ibadah. Demikian pula di sini nazar disebutkan bersama dengan sedekah, sedekah sudah jelas ibadah, maka nazar itu juga ibadah. Kemudian sisi yang kedua, Allah mengatakan, "Fa ya ya'lamu." Sesungguhnya apapun nazar yang kamu telah nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah akan membalasnya. Dikabarkan di sini Allah mengetahui nazarmu, maka Allah akan memberikan balasan yang baik. Maka ini adalah dua sisi yang menunjukkan nazar itu ibadah sehingga tidak boleh seseorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain tidak disebutkan penulis tetapi kata para ulama sebenarnya lebih tegas untuk menunjukkan nazar itu ibadah yaitu surat Al-Hajj ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yufu nuzurahum." Hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Ini ayat yang lebih tegas yang menunjukkan bahwa nazar itu ibadah karena ada kalimat perintah. Beda dengan dua ayat ini. Ayat yang pertama adalah pujian dan ayat yang kedua adalah penyebutan bersamaan dengan sedekah dan janji Allah akan membalas. Itu menunjukkan ibadah, tapi lebih tegas lagi kalau ada perintah. Kalau ada perintah Allah untuk melakukan satu amalan, maka itu lebih tegas lagi menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu adalah satu ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini bahwa nazar itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah barang siapa yang bernazar untuk selain Allah maka dia telah melakukan syirik besar. Pelajaran lain adalah kewajiban untuk menunaikan nazar. Wajib bagi kita menunaikan nazar. Sama saja nazar mutlak atau nazar muqayyad. Nazar mutlak atau nazar muqayyad wajib untuk ditunaikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau ternyata Orang yang sudah bernazar tidak mampu untuk menunaikan nazarnya. Maka ulama menjelaskan nazar itu ada tiga macam. Pertama nazar untuk melakukan ketaatan. Untuk melakukan ketaatan. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, seseorang nazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang sudah bernazar, wajib dia tunaikan. Wajib dia tunaikan. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Ya, terlanjur bernazar ternyata berat. Ya. Bernazarnya puasa dua bulan berturut-turut misalkan. Ternyata baru satu pekan sudah merasa berat. Maka jemaah sekalian, dia memiliki kewajiban untuk membayar kafarah. Sama dengan kafarah sumpah. Karena pada hakikat pada hakikatnya nazar itu semisal dengan sumpah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89 kafara sumpah pertama memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Yang kedua, pilihan yang kedua memberi pakaian terhadap 10 orang miskin. Pilihan yang ketiga adalah membebaskan seorang budak atau bisa dipilih salah satunya. Kalau tidak mampu, maka berpuasa tiga hari. Sebagian ulama menegaskan puasa tiga hari ini hendaklah berturut-turut. Iya, itu kafarahnya. Itu dendanya bagi orang yang sudah terlanjur bernazar tapi dia tidak mampu tunaikan. Ini jenis nazar yang pertama. Nazar untuk melakukan satu amalan ketaatan. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan maksiat maka tidak boleh dia tunaikan. Tidak boleh dia tunaikan. Siapa yang melakukan nazar, terlanjur bernazar untuk melakukan dosa, tidak boleh dia tunaikan. Ya, misalkan orang yang bernazar, kalau saya sehat, nanti saya bernazar, saya akan bikin pesta miras misalkan. Ya, pesta minum-minum kamar. Kalau nanti saya sehat. Maka kalau dia sudah terlanjur bernazar, nggak boleh dia tunaikan. Nggak boleh dia tunaikan, harus dia batalkan dan harus tobat kepada Allah. Tetapi jamaah sekalian, kalau dia sebut nama Allah atau dia niatkan karena Allah, maka juga tetap wajib untuk membayar kafarah. Juga tetap wajib untuk membayar kafarah. Iya. Ini bentuk nazar yang kedua. Tidak boleh ditunaikan kalau terlanjur untuk bernazar melakukan kemaksiatan. Tetapi tetap harus membayar kafarah, denda. Nazar yang ketiga adalah nazar untuk selain Allah. Jamaah sekalian, nazar untuk selain Allah hukumnya tidak sah dan termasuk syirik besar, wajib bertobat namun tidak wajib membayar kafarah. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang nazarnya nggak sah. Jadi tidak diwajibkan membayar kafarah, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Kata penulis rahimahullah, wa fis sahih di dalam as-sahih yaitu sahih Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nadhara an yuti Allah falyuti'hu Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia melakukan ketaatan tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, hendaklah jangan dia bermaksiat kepada Allah. Ini adalah jenis nazar yang kedua yang kita jelaskan tadi, orang yang terlanjur bernazar untuk maksiat maka dia juga telah melakukan dosa sehingga dia tidak boleh menunaikan nazar tersebut. Harus dia batalkan nazarnya tetapi karena dia sudah terlanjur bernazar maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Jamaah sekalian, dari hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran bahwa bernazar itu ibadah sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan juga wajib menunaikan nazar untuk melakukan ketaatan dan tidak boleh melakukan nazar di dalam kemaksiatan. Tidak boleh melakukan nazar di dalam kemaksiatan. Kemudian jemaah sekalian, yang dianjurkan bagi kita adalah bersegera melakukan amalan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah urusan-urusan kita akan dimudahkan. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka cukuplah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini solusinya. Kalau kita ada suatu hajat, lebih baik jangan bernazar, namun bertakwa kepada Allah. Apakah dengan melakukan amal wajib atau memperbanyak amalan sunnah? Maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Demikian pula firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah urusannya. Allah akan permudah urusannya. Jadi ini solusinya. Perbanyak ketakwaan kepada Allah. Apakah dengan amalan wajib atau dengan amalan sunnah. Dan menjauhi perbuatan yang haram, lebih bagus lagi kita tambah dengan menjauhi perbuatan yang makruh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Demikian pula bertawakal kepada Allah, bergantung kepadanya dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita dalam kondisi sulit. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a." Siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya, yaitu kepada Allah dan menghilangkan keburukan tersebut. Maka itu janji Allah orang yang kesusahan, kemudian dia bersandar dan berdoa kepada Allah, Allah telah berjanji untuk memberikan pertolongan. Jadi nggak perlu bernazar. Nazar itu nggak bisa merubah hakikat, nggak bisa merubah apa-apa. Iya. Kalau kita punya satu hajat, nggak perlu bernazar, tetapi kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, bab ini singkat, kita sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. jelaskan tadi, nazar ada dua macam. Nazar yang ibadah secara mutlak adalah disebut nazar mutlak. Jadi nggak punya harapan apa-apa. Itu ibadah secara mutlak. Iya. Seseorang bernazar atas satu amalan yang dia mampu kerjakan tidak memberatkan. Itu dianjurkan. Tapi menjadi makruh kalau ada satu keinginan jadi pada dasarnya ibadah. Namun kalau dia bernazar karena satu keinginan untuk mendapatkan balasan di dunia, hukumnya menjadi makruh. Namun kalau dia sudah terlanjur bernazar, wajib untuk ditunaikan. Iya. Jadi pada dasarnya itu ibadah, namun menjadi makruh kalau ada satu keinginan. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Iya. Wallahu alam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Jatuh dulu dari semenjak SMP itu Pak, kami itu sakit sakit terus Pak. Nah, sakit mata, sakit segala macam lah Pak. Nah, saat itu kami mohon kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan kesehatan kepada kami setiap hari, saya akan puasa Senin dan Kamis. Nah, pertanyaan kami, bagaimana supaya saya itu bisa berubah selama ini kami kan diberikan sehat terus karena berpuasa Senin Kamis Pak. Supaya kita itu puasa Senin Kamis mendapat pahala, apakah kita buka niat puasa atau bagaimana Ustaz? Jawabannya nggak perlu dirubah dan puasanya sudah jadi wajib Pak. Jadi bukan sunnah lagi. Kalau seseorang sudah terlanjur bernazar, saya bernazar kalau diberi kesehatan saya akan berpuasa Senin Kamis. Kalau dia hanya mengatakan Senin Kamis, berarti hanya satu kali Senin Kamis. Tapi kalau dia mengatakan setiap Senin dan Kamis, berarti sepanjang hidupnya. Iya, sepanjang hidupnya. Itu bukan lagi sunnah. Sudah jadi wajib. Iya. Kalau dia hanya mengatakan Senin Kamis, tidak mengatakan setiap Senin Kamis, cukup sekali cukup. Tapi kalau sudah mengatakan setiap Senin Kamis, maka sepanjang hidup menjadi wajib. Iya, itu nggak bisa dirubah lagi. Sudah seperti itu. Insya Allah mendapat pahala. Karena menunaikan nazar wajib. Menunaikan nazar adalah wajib. Melakukan yang wajib, maka akan mendapatkan pahala. Insya Allah. Tapi ingat, itu sudah jadi wajib kalau bernazarnya dengan lafaz seperti tadi. Ya, jadi tergantung lafaznya. Iya. Demikian Pak. Wallahu alam. Silakan. Kan iya, kalau mengharapkan satu balasan hukumnya makruh di awalnya. Tapi kalau sudah terlanjur menunaikannya jadi wajib. Iya. Makruhnya sudah lewat. Hukumnya sudah wajib ditunaikan. Iya. Tadi ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Pak. saya akan berpuasa Senin Kamis sampai saya mendapatkan pekerjaan. Ini termasuk nazar. Termasuk nazar. Iya. Ucapan seperti ini termasuk kategori nazar. Kalau seseorang sudah mengucapkan untuk melakukan satu amalan ketaatan termasuk nazar. Iya. Jadi ya harus dilakukan menjadi wajib harus dilakukan sampai dapat pekerjaan. Iya. Menjadi wajib. Dan tapi nazar seperti ini, ini tidak makruh. Tidak makruh. Yang makruh kalau dia balik. Kalau saya dapat pekerjaan, saya akan berpuasa Senin Kamis. Ya. Jadi dia bernazar untuk mendapatkan balasan tersebut. Ya. Demikian wallahu alam. Adapun orang yang baru berniat, belum dia ucapkan, maka hitung nazar. Jadi nazar itu perlu diucapkan. Perlu diucapkan. Disertai dengan niat. Kalau baru niat saja, maka belum dihitung sebagai nazar. Ya. Wallahu alam. Ini sudah kita jelaskan tadi. Nazar maksiat berarti harus dibatalkan nazarnya, nggak boleh ditunaikan. Kalau dituna, ini pertama itu sudah dosa, kalau dia tunaikan dosanya tambah. Iya. Dan walaupun itu nazar maksiat, tetap saja ada kefarah. Berlaku kefarah. Iya. Jadi nggak boleh dia tunaikan dan berlaku kefarah. Ini sama persis dengan orang yang bersumpah untuk melakukan dosa demi Allah saya mau minum khamar. Misalkan, maka nggak boleh dia tunaikan. Pertama harus tobat kepada Allah karena itu sudah dosa, berniat berbuat dosa. Kemudian harus juga disertai kafarah. Iya. Wallahu alam. Orang ahli maksiat ahli waris. Hmm. Iya. Jawabannya tidak wajib, tapi tetap dianjurkan. Karena Nabi SAW bersabda, Wadainullahi ahaku ayyukda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi nazar itu seperti hutang kepada Allah. Kalau saja hutang kepada manusia, hendaklah kita bayar, Bagaimana lagi hutang kepada Allah? Iya. Tetapi tidak sampai tingkatan wajib. Karena kalau disebut wajib, berdosa dong. Orang yang enggak menunaikan uh, nazar. Padahal Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seorang pelaku dosa seseorang tidaklah mena, seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain. Jadi nggak bisa kita katakan wajib karena kalau kita sebut wajib berarti dia berdosa kalau tidak menunaikan. Namun tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan untuk menunaikan nazar ahli waris kita. Atau nazar siapa saja, walaupun hanya teman, boleh, tidak masalah. Kita tunaikan nazarnya. Ya, ini dianjurkan. Ya. Ya, keutamaan membantu, menolong. Ya. Keutamaan menolong, orang yang punya nazar ini. Ya. Contohnya bernazar untuk puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu." Siapa yang wafat dan masih punya hutang puasa, hendaknya walinya berpuasakan untuknya. Ya. Ya tetap dia juga dapat pahala, pahala membantu orang yang punya hutang ini. Ya. Sebagaimana kalau dia bantu orang untuk bayar hutang kepada manusia, dia dapat pahala, maka membayar hutang kepada Allah tentu dia juga dapat pahala. Iya. Wallahu alam. Silakan, Pak. Iya. Ulama menjelaskan tidak ada lafaz khusus. Namun boleh dengan lafaz apapun yang disertai niat nazar. Iya. Yang menentukannya adalah niat. Iya. Saya bernazar atau saya akan melakukan tapi niatnya nazar. Maka itu menjadi nazar. Iya. Jadi nggak ada lafaz khusus. Yang penting dipahami itu adalah nazar dan disertai dengan niat. Ya, wallahu alam.

Kita tidak memilih yang termudah kecuali yang sebelumnya kita tidak mampu melakukannya. Ya. Dan Nabi ada kaidah umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Jadi demikian ibadah. Kadar pahalanya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Iya. Ini salah satu salah satu penilai faktor penilai dalam ibadah. Tingkat kesulitan, tingkat capeknya. Namun yang menjadi penentu utama adalah ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Jadi maka yang afdol berdasarkan hadis ini hendaklah kita tidak memilih yang termudah kecuali kecuali yang sebelumnya kita tidak mampu melakukannya. Wallahu alam. Ya. Jadi dalam hal ini nggak boleh kita berpuasa kalau kita mampu untuk memberi makan 10 orang miskin atau sebelumnya ya memberi makan. Yang pertama memberi makan seorang miskin atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, barulah berpuasa tiga hari. Ya. Jadi nggak boleh kita langsung berpuasa, padahal kita bisa beri makan terhadap sepuluh orang miskin. Ya. Wallahu alam. Ada yang lain silahkan.

Jangan sampai kita bernazar sesuatu yang berat pada akhirnya kita tidak mampu menunaikan. Ya, jadi harus diperkirakan. Karena kalau kita nggak mampu ya berdosa kita, kita berkewajiban untuk membayar kafarah. Ya. Tidak ada kondisi tertentu, wallahu alam. Tergantung niat. Kalau niatnya nazar, menjadi nazar. Jadi bukan sekedar ucapan, dua-duanya. Niat dan ucapan. Iya. Wallahu alam. Silakan. sudah tuntas. Ya, dengan kafarah seluruh nazarnya tuntas. Tapi dengan syarat itu tadi dia dibolehkan membayar kafarah kalau memang tidak mampu. Ya, terasa berat. Kalau dia mampu maka tidak boleh berpindah kepada kafarah. Ya. Wallahu alam. Ya. Baik.